الله الخطأ فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما انتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر وإن كان لا يوجب الكفر فإن انتقد إباحته فهو كافر apabila dia mempelajari sihir kita berkata kepadanya sebutkan kepada kami mengenai sihir jika dia menjelaskan sesuatu yang mengakibatkan kekafiran seperti apa yang telah diyakini oleh penduduk Barat berupa pendekatan diri kepada bintang-bintang yang tujuh bahwasanya bintang-bintang itu dan jika tidak mengakibatkan kekafiran jika dia meyakini kebolehannya maka dia juga teranggap sebagai seorang yang kafir ini keyakinan Imam Syafi'i rahimahullah terhadap as-sihr dan ini tentunya perkara yang sesuai atau sejalan dengan Alkitab dan juga as-sunnah. Di dalam Al-Quran Al-Karim, di dalam surah Al-Baqarah ayat 102, Allah Taala wa Ta'ala berfirman, "Wattaba'u ma tatlu asy-syayatin 'ala mulki Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman dan tidaklah keduanya mengajari seseorang sampai keduanya mengatakan hanya saja kami ini adalah sebuah fitnah maka janganlah engkau menjadi kafir maka mereka mempelajari dari keduanya sekali yang bisa memisahkan antara seseorang dengan istrinya tidaklah mereka membahayakan dengannya kalau seandainya mereka mengetahui sungguh barang siapa yang melakukannya niscaya tidak akan mempunyai bahagia di akhirat kelak dan sungguh buruk apa yang mereka berjual berikan dengannya diri diri mereka jika seandainya mereka mengetahui Ayat ini adalah dalil yang menunjukkan kekafiran orang yang berbuat syair dan Gracias. Nabi SAW perbuatan yang kufur mempelajarinya dan mengajarkannya adalah kufur kepada Allah Azza wa Jalla. yaitu sesuatu yang sama, yang kamu sebabnya tersembunyi sebabnya tapi pengaruhnya nyata kepada orang yang disehat. menurutnya sebagaimana dalam kitab kitabnya yang dia tulis Mawarif al-Mannan bisyarti ahadith nuril iman Mawarif al-Mannan bisyarti ahadith nuril iman di antara yang dia sebutkan bahwa sihir semua sihir itu bermacam-macam ini, Tak ada ahkam. Karena sehat itu bermacam-macam, maka hukumnya juga bermacam-macam. Hatta kalau ba'dhum sampai sebagian mereka mengatakan, "Inna min anwa'is sehat ma hukmu ini makruh." Di antara jenis sehat itu ada yang mempelajarinya adalah makruh. Wa min ma hukmu ini jadi Di antaranya ada yang bahwa bahkan sebahagia mengatakan inna min sihir ma hukmu ta'alumi wajib. Bahwa di antara sihir ada yang Sementara dia menyatakan bahwa di antara sejarah ada yang mampu, ada yang jaiz, bahkan ada yang wajib. itu juga. Nah, dan karena berapa lima Syafi'i rahimahullah seperti yang telah kita bacakan, beliau yang yakini bahwa mempelajari sejarah tanpa memerincinya, beliau katakan bahwa apabila dalam sejarahnya ada kafiran, maka pelakunya adalah kafir dan kalau tidak ada kekafiran tapi dia meyakini bolehnya sihir maka dia kafir karena dia berarti mendustakan Allah yang telah melarang daripada sihir. Baik. Qul muslim rahimani wa rahimakumullah. Sihir ini adalah perkara yang ma'ruf dari sufi dan Bukan akidah Imam Syafi'i rahimahullah. Bahkan mereka berbangga dengan sehat-sehat mereka dan mereka menganggapnya sebagai kaum. Mereka melakukan sehat, tetapi mereka klaim di hadapan manusia bahwa itu adalah haram. Sebagai seorang berbahagia, Ini adalah kedustaan imam-imam besar seperti Asy-Syafi'i rahimahullah dan imam-imam besar yang mengikuti mazhab Asy-Syafi'i mereka mengharamkan perbuatan sihir. Dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah al-mashhur bi ijma'il muslimin ala anna sihra la yadhhar illa ala fasid wa anna as-sihr haram wa huwa min al-kabair bil ijma' wa amma ta'allumu wa ta'limuhu fa haram فإن تضمن ما يقتضي الكفر كفر وإلا فلا وإن لم يكن فيه ما يقتضي الكفر أصدر واستتيب منه وقال مالك الكافر بالسحر ولا يستتاب ولا تقبل توبته بل يتحتم قتله kata Imam nawawi Syafi'i rahimahullah yang masyhur dengan kesepakatan kaum muslimin bahwa sihir itu tidaklah sampai kecuali pada seorang yang fasik. Ya bukan seorang yang soleh. Seorang yang soleh tidak akan melakukan perbuatan sihir. Maka melakukan sihir adalah haram, termasuk dari dosa-dosa besar dengan kesepakatan kaum muslimin. Sedangkan mempelajarinya dan mengajarkannya adalah haram. Apabila mengandung perkara yang membawa Jika tidak ada yang membawa kepada kekafiran, pelakunya harus dihukum tanzir. Ini harus dihukum tanzir yang ditentukan oleh seorang penguasa muslim, oleh seorang hakim dan dimintai taubatnya. Berkata Malik, tukang sihir itu adalah kafir dengan sihirnya dan tidak dimintai taubatnya. Dan tidak yang mendapatkan seseorang sahir bukan sihir ini berbuat sihir di mana dia bisa masuk ya. perhatikan dia bisa masuk dari mulut unta dan keluar dari ekor, masuk dari mulutnya keluar dari ekor. nah, sihir yang luar dia, maka tak kalah dia oleh junduk, sihir apa orang ini dipenggal kepala. Orang waktu mesti dipenggal oleh junduk al Demikian pula yang dikatakan oleh Hafsah bin Jamal dia membunuh seorang budak wanita yang melakukan perbuatan sehat. Ya. Beberapa sahabat diriwayatkan mereka melakukan pembunuhan terhadap bukan jadi pembunuhan tukang sihir itu imma riddatan wa imma haddan. Imma riddah wa imma hadd. Atau ta'zir. Baik. Dibunuhnya bukan sihir karena mungkin dia sebabkan murtad keluar dari Islam karena sihirnya mengandung kamera atau haddan yaitu hukum had yang tegakkan kepadanya. Makanya autansi orang atau hukum tanzir. Jika perbuatannya itu tidak menyinggung kekafiran dan membahayakan sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu anha beliau diruqyah oleh malaikat dan pikirkan buhul yang disimpan di dalam dalam sumur. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diobati dengan cara rupiah, diobati dengan cara rupiah, dibacakan قل أعوذ برب الفلق dan قل أعوذ برب الناس ada. Baik. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah sebagai faedah min anfa'il adwiyati wa aqwa ma yujad min an-nashr muqawamatu as-sihr alladhi huwa min tahdirat al-anwa' al-khabitha bil adwiyah al-ilahiyyah min adh-dhikr wad-du'a wal-qira'ah فالقلب إذا كان ممتلئا wala wirdu min adh wa du'a wa tawajjuh la yufannu bihi karena dhalika min a'zami al-asbab al-mani'ati min isabati adh lahu kata Ibnu Qayyim rahimahullah termasuk obat yang paling bermanfaat dan yang paling kuat yang didapatkan di dalam nasrah yaitu melawan sihir yang jiwa mereka adalah jiwa yang buruk, mereka memutuskan pada ukur-ukur tertentu untuk melakukan sihir kepada korbannya. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah yang termasuk obat bermanfaat yang paling kuat untuk melawan sihir adalah melawan jiwa-jiwa yang buruk yang meneruskan pada sihir itu dengan bil al ilahiyah dengan obat-obat ilahi. Apa itu? minat zikri wa doa wa qiraah yang berupa zikir doa ya, kemudian baca Al-Quran kata beliau hati apabila tersembunyi makmur dengan zikir kepada Allah dengan doa kepada Allah menghadapkan diri kepada Allah niscaya tidak akan bisa dirusak dengan sihir ini adalah termasuk sebab yang paling besar untuk bisa mencegah dari tertipu tertimpa oleh sihir. Nah, Wan Hadir Rahimani wa Rahimahullah Jadi di antara akidah Imam Syafi'i Rahimahullah yang berjalan dengan kita sunnah yaitu beliau menolak perbuatan sihir, mempelajari dan mengajarkan sihir kekafiran kepada Allah Azza wa Jalla. Maka orang-orang sufi yang menjalankan praktek sihir untuk mengelabui manusia yang tidak diajarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kau membacakan padanya ayat-ayat tertentu dengan keyakinan-keyakinan yang rusak. Semua ini bahwa guru mereka atau syekh mereka adalah seorang wali min awliyaillah. Nah, Aulia ahli tersebut yang berlindung di balik mereka Al-Imam Syafi'i sementara keyakinan-keyakinan mereka banyak menjadi keyakinan-keyakinan Al-Imam Syafi'i Rahimahullah ta'ala. pengakuan-pengakuan jadan ilmu baik, di akhir baik adalah perkara yang sering terjadi di antara mereka untuk menunjukkan eh, bahkan kebahagiaan mereka ya, sampai uh, hadis yang lain dalam keadaan dia tahu bahwa hadis hadis itu lain tapi dia katakan barangkali menjadi sahih karena al-kas yakni karena ada tabir yang terpikat dari perkara baik sehingga yang secara lahir kalau diteliti tanahnya baik tapi bagi dia karena tabir tentang kedua orang tua Malik radhiyallahu anhu bahwasanya seseorang datang Ya di dalam hadis Tatkala orang ini berpaling, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya kembali. Kemudian dia ulang dengan kalimat dia Inna abi wa aba finna. Inna abi wa aba Inna. Sungguhnya bapak dan bapakmu di dalam api Sungguhnya bapak dan bapakmu di dalam maka Allah memberi izin kepadaku. Wa ta'adantuhu fil istighfar laha falam ya'zan li. Namun ketika aku minta izin kepada Allah untuk memohonkan ampun buat ibuku, maka Allah tidak mengizinkanku. Fasul kubur fa innaha tudadzirukumul maut. Maka siapa yang kalian kuburan-kuburan itu karena sungguhnya kuburan-kuburan itu mengingatkan kalian kepada kematian. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dalam keadaan kafir. Kenapa? Apa yang menunjukkan hal itu dari hadis ini? Hah? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diizinkan Dan yang dilarang untuk kita memintakan ampun